Ibu hamil dan menyusui adalah dua macam uzur dibolehkannya meninggalkan puasa. Namun dia diwajibkan menggantinya. Ini adalah kesepakatan atau ittifak para fuqaha yakni ahli fikih sejak dahulu hingga hari ini. Jika dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan tidak khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janinnya, maka dia boleh memilih puasa atau tidak. Keduanya dibenarkan, namun puasa lebih afdol karena tubuhnya kuat tadi. Hanya saja para fukaha berselisih atau berikhtilaf dengan apa dia harus mengganti puasa. Kodokah, Yakni berpuasa pada hari di luar Ramadan atau fidyah perlu diketahui Kodo merupakan pengganti puasa di hari selain Ramadan karena dia masih mampu untuk berpuasa di hari lain tersebut seperti musafir, orang sakit yang masih punya harapan sembuh, hamil dan menyusui, pekerja keras, orang yang perang, dipaksa atau diancam untuk tidak puasa. Sedangkan Fidyah adalah pengganti puasa bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa dengan memberikan makan pokok yang mengenyangkan kepada orang miskin sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan seperti sakit menahun yang tipis kemungkinan sembuh orang yang sangat tua orang yang selalu bergerut dengan pekerjaan keras tiap hari menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ibu hamil dan menyusui termasuk golongan ini. Untuk kodok dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Untuk fidyah, dalilnya adalah kalimat selanjutnya dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya yakni jika tidak berpuasa membayar fidyah yakni memberi makan seorang miskin Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Perbedaan pandangan ulama dalam hal ini sangat wajar, sebab memang ayat tersebut tidak merinci siapa sajakah yang termasuk orang-orang yang berat menjalankannya. Dalam hadis pun tidak ada perinciannya. Adapun tentang kodo secara khusus, ayat di atas menyebut musafir dan orang yang sakit. Sedangkan ayat tentang fidyah tidak dirinci, hanya disebut orang yang berat menjalankannya. Nah, Khusus ibu hamil dan menyusui, jika kita melihat keseluruhan pandangan ulama yang ada, bisa kita ringkas seperti yang dikatakan Imam Ibnu Khazir, bahwa ada empat pandangan atau pendapat ulama berikut rinciannya. Pertama, kelompok ulama yang mewajibkan kodok dan fidyah sekaligus ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dilakukan jika si ibu mengkhawatirkan keselamatan janin atau bayinya. Kedua, kelompok ulama yang mewajibkan fidyah saja tanpa kodok. Inilah pandangan beberapa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat adalah Said bin Zubair, Mujahid, dan lainnya. Kalangan tabi'ut tabi'in yakni murid para tabi'in seperti Al-Qasim bin Muhammad dan Ibrahim An-Nakahi. Imam Daruqutni meriwayatkan dengan sanad yang sahih Ibnu Abbas pernah berkata kepada hamba sahayanya yang sedang hamil, "Kau sama dengan orang yang sulit berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tidak usah mengkodok." Nafi bercerita bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil yang khawatir keselamatan anaknya kalau ia berpuasa. Dia menjawab, hendaknya dia berbuka sebagai gantinya hendaklah dia memberi makan kepada seorang miskin sebanyak satu mut gandum hadis riwayat Malik ketiga kelompok ulama yang mewajibkan kodok saja tanpa fidyah inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama seperti mazhab Anafi Abu Ubaid dan Abu Saur Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ikut pendapat, ini jika sebabnya karena mengkhawatirkan keselamatan si ibu atau keselamatan ibu dan janin bayi atau bayi sekaligus. Keempat, kelompok ulama yang menyatakan tidak kodok, tidak pula fidyah. Demikianlah beberapa perbedaan tersebut. Nah, pendapat manakah yang sebaiknya kita ikuti? Seorang ahli fikih abad ini Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qardawi Hafizullah dalam kitab Taisiru Fikih yakni Fikus Siam memberikan jalan keluar dan kompromi yang bagus. Beliau berkata, banyak ibu-ibu hamil bertepatan bulan Ramadan merupakan rahmat dari Allah bagi mereka. Jika tidak dibebani kewajiban kodok, namun cukup dengan vidya. Di samping hal ini merupakan kebaikan untuk fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan materi. Namun bagi ibu-ibu yang masa kelahirannya jarang sebagaimana umumnya ibu-ibu di masa kita saat ini dan di sebagian besar negara Islam, terutama di kota-kota, kadang-kadang hanya mengalami dua kali hamil dan dua kali menyusui selama hidupnya. Maka bagi mereka lebih tepat pendapat jumhur yakni kodok bukan fidyah. Jadi beragam pendapat ini tidak diposisikan saling vis vis e, yakni saling berhadap-hadapan. Tetapi semuanya disesuaikan keadaan wanitanya. Jika wanita tersebut sering hamil tiap tahun atau dua tahun sekali, sulit baginya melakukan kodok. Maka bagi dia fidyah saja. Adapun jika hamilnya jarang, ada waktu jeda dia tidak hamil maka wajib baginya kodok di masa jeda itu. Bukan fidyah, inilah pendapat yang nampaknya adil seimbang sesuai ruh syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.